ya Imam Ahmad untuk melanggar manhaj as-salafus soleh dalam hal ini. Melanggar manhaj ahlu sunnah wal jamaah dalam hal ini. Yaitu tidak memberontak, membangkang kepada penguasa. Ya. Nah demikian ikhwan fiddin azan ya Allah wa iyyakum. Contoh yang lainnya sebenarnya banyak lagi. Tadi sudah kita sebutkan kisah Abu Dhar al-Ghifari yang diperintahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam agar tetap di tempat Ya, kemudian ya tadi sudah kita sebutkan dari kisahnya. Coba lihat ya, dalam kisah tersebut bagaimana keteguhan Abu Dzar Al-Ghifari memegang pesan Rasulullah yang dalam perkiraannya Rasulullah berada dalam mara bahaya. Suara gemuruh yang membuatnya khawatir akan keselamatan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Namun apa gerangan yang menahan Abu Dar menyusul Rasulullah? Apakah ia takut? Ataukah ia pengecut? atau tidak peduli keselamatan Rasulullah? Sekali-kali tidak. Tidak ada yang menahan beliau melainkan pesan Rasulullah. Tidak ada yang menahan Imam Ahmad untuk melakukan pembangkangan terhadap al-wasi kecuali komitmen beliau mengikuti sunnah Rasulullah manhaj as-salafus saleh. Kaedah-kaedah manhajiah di dalam ahlus sunnah wal jamaah. Nah itu sebenarnya yang ditunjukkan, yang dicontohkan oleh para ulama dari zaman ke zaman. Bagaimana mereka memegang teguh Manhaj ahlu sunnah wal jamaah. Manhaj yang hak. Pesan Rasul. Sunnah Rasulullah. Dalam menghadapi berbagai macam kondisi. ya Keadaan. Meskipun sudah sangat genting dan gawat. Tapi kalau orang jahil. ya Ada kesempatan sedikit. Wah langsung lupa manhaj. Nggak ada lagi. Ya apa namanya hitung-hitungan manhaj. Tidak ada. Hitung-hitungan sunnah Rasulullah sudah hilang itu. Ya, lupa manhaj langsung. Ya. Nah demikian ikhwan fiddin azani Allah wa iyyakum. Baik ikhwan fiddin azani Allah wa iyyakum. Ada contoh yang lain dibawakan di sini oleh penulis yaitu ketika Rasulullah setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat dan beliau telah mengerahkan pasukan yang dipimpin oleh Usama bin Zaid ke negeri Syam untuk memerangi tentara Romawi. Setelah tiba di Dil Khoshab, terdengar, terdengarlah berita wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan murtadnya kabilah-kabilah Arab di sekitar kota Madinah. Ya, Rasulullah telah mengerahkan pasukan ke Syam yang dipimpin oleh Usama bin Zaid. Setibanya pasukan di Dil Khoshab, terdengar berita Rasulullah wafat dan terdengar pula berita sebagian kaum muslimin yang ada kabilah-kabilah Arab, Arab-Arab eh, eh, orang-orang Arab yang ada di sekitar Madinah itu murtad. Menolak membayar zakat kepada Abu Bakar As-Siddiq. Maka berkumpullah para sahabat Nabi menghadap Abu Bakar. Mereka berkata, "Wahai Abu Bakar, perintahkanlah pasukan yang dikirim ke negeri Syam supaya kembali. Kondisi gawat di Madinah. Apakah engkau membiarkan mereka menghadapi tentara Romawi sementara orang-orang Arab di sekitar Madinah telah murtad? Apa jawab beliau? Demi Allah yang tiada ilah yang hak selain Dia. Sekiranya sekumpulan anjing menarik kaki istri Rasulullah, niscaya aku tidak akan menarik kembali pasukan yang telah dikirim oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya, sekiranya istri-istri Rasulullah di Madinah menghadapi ancaman bahaya, aku tidak akan memanggil pasukan yang telah dikirim oleh Rasulullah untuk kembali ke Madinah melindungi istri beliau. Itu pesan Rasul, amanat Rasul. Lakukan. Coba lihat keteguhan Abu Bakar As-Siddiq. Tidak akan menarik kembali pasukan yang telah dikirim oleh Rasulullah Tidaklah aku menurunkan bendera yang telah dipancangkan, dikibarkan oleh beliau. Maka Abu Bakar tetap bersikeras mengirim Usamah beserta pasukannya ke negeri Syam. Dan setiap kali pasukan Usamah melewati kabilah Arab yang ingin murtad, mereka berkata, sekiranya kaum muslimin atau mereka tidak memiliki kekuatan, tentu mereka tidak akan mengirim pasukan sebesar ini untuk menghadapi tentara Romawi. Jadi kita biarkan saja mereka berhadapan dengan tentara Romawi, hasilnya kita lihat. Ini kabilah-kabilah Arab yang ingin murtad. Ya. E, rombongan tentara Usama bin Zaid ya setiap kali melewati kabilah Arab yang ingin murtad, maka kabilah Arab tersebut mengatakan, ini kalau mereka nggak kuat nggak mungkin mengirim pasukan sebesar ini untuk menghadapi Romawi. Nah kita lihat saja bagaimana hasilnya. Nah ternyata setelah bertemu pasukan Usama dengan pasukan Romawi, setelah melalui pertempuran yang sangat sengit, Akhirnya pasukan Usama dapat mengalahkan tentara Romawi dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Menghabisi mereka dan dapat kembali dengan selamat. Melihat itu, kabilah-kabilah Arab yang semula ingin murtad kembali teguh keislamannya. Ya, kembali teguh keislamannya. Melihat melihat hal itu. Coba lihat keteguhan memegang sunnah Rasulullah membuahkan hasil. Ya, itulah dia keteguhan. Abu Bakar As-Siddiq memegang pesan Rasulullah. Meskipun dikejutkan dengan berita wafatnya Rasulullah. Dan berita murtadnya orang-orang Arab. Beliau tidak kalap. Ya, ditambah lagi dorongan orang-orang. Para sahabat agar ia menangguhkan pengiriman pasukan Usama. Dengan mengajukan argumentasi yang dapat diterima akal sehat. Akan tetapi ilmu syariat yang dipelajari oleh Abu Bakar dari Rasulullah Itulah yang membimbing Abu Bakar kepada pilihan yang tidak dapat diterima oleh pertimbangan akal mereka. Itu tetap dikirim. Hasilnya, ya bagaimana? Coba lihat. Buah dari keteguhan beliau itu adalah kemenangan atas musuh dan keistiqomahan kaum muslimin di atas Islam. Coba lihat, itu dia hikmah memegang teguh sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya, yang diperintahkan kepada kita adalah, yang diwajibkan, yang dibebankan kepada kita adalah mengikuti sunnah Rasulullah. Hasilnya terserah kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan di tangan kita. Kewajiban kita mengikuti sunnah Rasulullah. Kita nggak mengatur skenario kehidupan. Kalau begini hasilnya begini tidak. Lantas dengan itu kita melanggar pesan-pesan Rasulullah, sunnah Rasulullah dengan alasan ingin menyelamatkan umat. Kalau begini sikap kita umat nggak selamat kita hancur binasa. Ya, melanggar sunnah Rasul dengan alasan ingin menyelamatkan umat, umat tidak selamat kita binasa. Kalau kita memegang teguh sunnah Rasulullah, umat selamat kita, kita selamat. Kemenangan ganda ada di tangan kita. Seperti yang terjadi pada uh, Abu Bakar di sini. Coba lihat ya, beliau tetap bersiteguh ya, terus melaksanakan pesan Rasulullah. Meskipun orang-orang mengatakan ya ini nggak logis, kita harus memanggil pasukan ini. Beliau tetap bersiteguh. Nah hasilnya, para orang nggak jadi murtad, mereka meraih kemenangan dari tentara Romawi. Nah demikian Ikhwan Ifidin, artinya yang dituntut dari kita adalah keteguhan kita di atas sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam apapun yang terjadi. Tidak ada dalih ingin menyelamatkan umat, ingin memperjuangkan syariat, tapi dengan cara-cara yang melanggar syariat itu sendiri. Ya, itu pada akhirnya bukan menegakkan syariat, tapi justru merubuhkan syariat dan membinasakan umat, menjerumuskan umat. Ikhwan fillah azami Allah wa iyyakum. Jadi itu inti dari kaidah yang ke yang keempat ini ya. ya yaitu keamanan dari makar orang-orang kafir, kekufuran dan kesesatan, kekalahan adalah ya istiqomah komitmen memegang sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah demikian ikhwan fillah azan wa iyakum. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua ya apa yang kita uraikan tadi. Untuk uh, satu jam ke depan kita uh, dialog sebagaimana biasa. Bagi yang ingin menyampaikan pertanyaan seputar dengan kaidah yang kita sebutkan tadi, silahkan. Diusahakan pertanyaan yang berkaitan dengan materi yang kita sampaikan tadi. Kalau ada yang kurang jelas, ya eh, silahkan. Kita tinggal membahas kaidah yang kelima dan keenam. dalam peperangan eh, Khandaq. Dalam peperangan Khandaq. Nah ini ada pertanyaan, bagaimana maksud penjelasan kaul Ibnu Taimiyah dalam Majmu' Fatawa? Wallahu alam tulisannya tulisannya berikut benar atau salah. Nanti saya cek dulu karena saya juga bawa Majmu' Fatawa. Nanti saya, saya cek ini lafalnya Ya karena lafal yang ditulis ini uh, sepertinya kurang dan anda nggak bisa memahaminya secara jelas. Wahatanil, uh, eh, karena ini ada sebelum dan sesudahnya. Ada kalimat-kalimat penjelasan sebelumnya, ya. Wahatani wahatani sabilani alfasidatani alfasidatani alfasidatan ini salah Uh, ini ada kalimat-kalimat sebelumnya, nanti kita cek, kita lihat majumum Fatawa. Yang intinya, sepertinya yang Anda tangkap, sebagaimana dituliskan di sini, ya, sepahaman kami bahwa yang sering kali bikin kacau adalah fitnah. Eh, ada, ada eh, bikin kacau dan fitnah itu bukan soal politik atau bukan politiknya, tapi karena adanya waham, hubud dunia, hubud syuhra, hubud riasa, dalam diri manusia sehingga din dan dunia ikut rusak dan kacau. benarkah kesimpulan saya ini? Mohon dijelaskan. Ada beberapa sisi yang membuat kacau dan fitnah dalam masalah ini. Sebagaimana yang kita sebutkan dalam mukadimah kitab ini, ya, kekacauan siasat syariah yang terjadi pada saat ini adalah terlibatnya, ikut sertanya orang-orang jahil dan awam dalam masalah-masalah siasat syariah. Akibatnya, mereka menyimpang dari siasat syariah yang telah digariskan oleh para ulama. Jadi artinya, kekacauan dan fitnah itu salah satunya ya salah satunya faktor penyebabnya adalah kejahilan mereka tentang siasat syariah ya kejahilan mereka tentang siasah syariah dan ikut sertanya orang-orang jahil dalam masalah ini sebenarnya sebagaimana yang akan disebutkan nanti di sini ya yang berhak menangani eh, siasah syariah adalah al mustahid alim mustahid ya alim mustahid ada satu bab nanti di sini antum dapat lihat Ya, halaman 188 politik atau siasat syariah kewajiban siapa? Kemudian halaman 214 silakan baca sendiri nanti. Hanya ulama yang menguasai ilmu-ilmu syariat sajalah yang berhak menangani siasat syariah. Artinya, kalau yang menangani hal ini adalah orang-orang jahil, lagi bodoh, orang-orang awam, maka kerusakan dan fitnahlah yang akan terjadi. Itu salah satu faktornya. Adapun faktor-faktor alwahan hubud dunia inilah faktor-faktor lain yang yang menambah ya, kacaunya ya masalah ini. Hubur riasa, hubud dunia, wahan dan lain sebagainya. Ini adalah faktor-faktor lain. Intinya ya kejahilan. Baik. Silakan baca tadi sebagaimana kita sebutkan ya eh, halaman 188 ya tentang bab eh, politik syariah ini kewajiban siapa dan halaman 204 hanya ulama yang menguasai ilmu-ilmu syariat saja yang berhak menangani siasat syariah. Lihat di sini perkataan Imam Syafi'i, janganlah diajak bermusyawarah dalam memecahkan problematika selain orang yang amanat. Lagi memahami Al-Quran As-Sunnah, atar para sahabat dan perkataan alim ulama, kias dan bahasa Arab. Kemudian ini ditambahi lagi oleh Ibnu Sobbah sebagai berikut. Imam Asyafi'i menilai seorang imam harus mencapai tingkatan muzahid. Karena jika ia tidak mencapai tingkatan tersebut, Ya, ia tentu tidak akan mampu memberikan pendapat yang tepat dalam memecahkan satu kasus. Dan tentu saja seorang dikatakan mustahid apabila dia telah alim bi kitabillah, alim bi sunnati Rasulillah, alim bi asaris sahabah, alim bi akwalil a'immah, alim bil qiyas wal lughatil arabiyah. Demikian ya syarat-syarat seorang istihad, seorang mustahid. Jadi tidak segampang atau sederhana ya, anggapan sebagian orang jahil nimbrung dalam ya kegiatan-kegiatan politik akhirnya dia rusak orang lain rusak ya dibumbui lagi dengan hubur dunia hubur riasa jahil kejahilan itulah dia sebab yang utama Imam eh, Muhammad Al-Amin as mengatakan Imam harus seorang yang mampu menjadi kodi hakim kaum muslimin. Harus seorang alim mustahid yang tidak perlu lagi meminta fatwa kepada orang lain dalam memecahkan kasus-kasus kontemporer. Selain Imam, eh, Imam Syatibi mengatakan, selain alim mustahid tidak akan dapat memecahkan problema-problema tersebut. Cuma alim mustahid yang disebutkan kriterianya dalam ilmu usul fikih sajalah yang bisa menemukan, mencari jawaban pemecahannya. Nah demikian. Nah, kemudian Ibnu Rajab Al-Hambali mengangkat Imam Ahmad sebagai contoh dalam hal ini. Ya, artinya ya, alim mustahid contohnya ya, seperti Imam Ahmad yang telah mencapai derajat tertinggi dalam ilmu Al-Quran dan As-Sunnah, Atar, Sahabat, dan lain sebagainya. Nah demikian. Coba antum baca sendiri nanti dalam buku ini halaman 188 dan 214. Ya bahwa kewajiban menunaikan, mengemban siasa syariah itu adalah di tangan para ulama. Baik. Bukan orang-orang jahil. Adapun mengenai nafs perkataan Ibn Taimiyah, ini kurang jelas, nanti kita lihat di kitab aslinya. Apakah di dalam kitab-kitabnya Syekh Al-Albani dan Syekh bin Bas tidak terdapat masalah jihad? Apa maksudnya ini? Kurang jelas. Apakah arti eh, maksud pertanyaan ini uh, Syekh Al-Albani dan Syekh bin Bas pernah menulis tentang masalah jihad? Syekh bin Bas pernah menulis tentang jihad dan fadlu Al-Mujahidin, karangan Syekh bin Bas. Atau Maksudnya, apakah Syalbani dan Syekh bin Baz pernah menyinggung, menyinggung masalah jihad dalam tulisan-tulisan mereka? Ya pernah. Beliau mereka menjelaskan bagaimana jihad yang sebenarnya, jihad yang syar'i. Allah alam maksudnya pertanyaan ini. Kalau yang dimaksud apakah Syekh Albani dan Syekh bin Baz pernah menyinggung masalah jihad dalam buku-buku mereka? Ya pernah, bahkan sering. Mereka berdua menjelaskan jihad yang syar'i yang sesuai dengan prosedur syariat. Silakan bagi ada yang ingin bertanya lagi. Terkait orang-orang hizbiyah Sedangkan ia sendiri sombong dan tidak ingin mengetahui manhaj salaf. Bahkan ia sendiri takut bacakan takbir empat kali kepadanya. Ya musibah. Kewajiban kita taufik itu ada dua. Hidayah ada dua, afwan. Hidayah taufik dan hidayatul irsyad. Yang kita miliki yang ada dalam kuasa apa namanya kuasa kita adalah hidayatul irsyad. Itu menjelaskan taufik Sadar tidaknya dia itu ter, eh, terpulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Yahdi may yasha wa yudillu may Allah memberi hidayah kepada orang-orang yang dikehendakinya dan menyesatkan orang-orang yang dikehendakinya. Kewajiban kita innaka la tahdi ila siratal mustaqim. Menjangkau wahai Muhammad dan termasuk juga orang-orang yang mengikuti beliau la tahdi benar-benar dapat memberi petunjuk kepada siratal mustaqim. Hidayah dalam arti kata taufik ini hak Allah Innaka la tahdi man ahbab, walakin Allah yahdi man yasha. Bagaimana balasan bagi orang-orang yang berbuat bid'ah banyak? Yang pertama, Rasulullah telah menghukuminya sesat. Wa kullu bid'atin dolala. Yang kedua, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berlepas diri darinya. Ya, berlepas diri darinya. Yang ketiga, Rasulullah Allah Subhanahu wa taala menirai, menghalangi taubatnya. Rasulullah mengatakan dalam hadis Abdullah bin Amr, "Innallaha ihtajaza" dalam riwayat lain ihtajaba taubat sahibi bid'atin hatta yada'a bid'atah. Allah Subhanahu wa taala menghalang, menirai taubat seorang pelaku bid'ah hingga dia meninggalkan bid'ah. Kemudian yang keempat, pada hari kiamat nanti mereka akan terlempar dari telaga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah masih banyak lagi balasan bagi orang-orang yang berbuat bid'ah. Di antaranya adalah yang saya sebutkan tadi. Wasallam marah kepada beliau dan mengatakan am nabi fiha ya Ibnul Khattab. Apakah engkau termasuk orang-orang yang bimbang atau bingung wahai Ibnul Khattab? Sungguh sekiranya Musa hidup sekarang ini maka tidak ada keluasan baginya kecuali mengikuti syariatku. Ya. Kecuali mengikuti syariatku. Jadi kita di, apa namanya? Uh, dilarang ya menelaah membolak-balik Taurat dan Injil. Karena itu sudah menyimpang, sudah diroba-roba. Keasliannya kita tidak tahu. Jangan kamu benarkan ahli kitab dan jangan kamu juga dustakan. Karena kalau mereka menyampaikan yang benar kamu dustakan, kamu telah mendustakan kebenaran. Kalau mereka menyampaikan kebatilan, kamu benarkan, kamu telah membenarkan satu kebatilan. Maka jangan dibenarkan dan jangan di jangan didustakan. Nah itu dia sikap kita. Jadi nggak perlu ya untuk membantah Orang-orang Nasrani membuka Injil mereka nggak perlu. Karena kita nggak tahu kebenaran Injil yang ada di dalamnya. Ya kebenaran kitab Injil yang ada sekarang. Kan kita nggak tahu. Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan berbagai macam bantahan kepada mereka dalam kitab Al-Qur'an. Nah, itu dia yang kita gunakan sebagai bantahan terhadap mereka. Ya. sama yang sudah mutamakinin, ya. Ulama-ulama yang sudah kokoh ilmunya, ya ini tidak mengapa ya, karena mereka sudah mendalami syariat. Yang kita eh, larang di sini adalah para penuntut ilmu, ya. Penuntut ilmu bahkan orang awam membolak-balik Taurat. Umar bin Al-Khattab aja ditegur oleh Rasulullah. Padahal beliau adalah seorang sahabat. Dan kita yakin Umar tidak akan terpengaruh dengan isi Taurat. Namun begitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mencegahnya. Ya, demikian. Jadi untuk selamatnya jangan, ya jangan buka-buka kitab suci mereka. Karena kita juga tidak tahu keautentikannya, kebenarannya. Ya, dan kita kita imani bahwa uh, kitab Taurat yang ada pada pada mereka atau Injil yang ada pada mereka itu sudah berubah, sudah diroba dan dipalsu. Baik. Baik, pertanyaan pertama tadi kesimpulannya kira-kira bagaimana coba ulangi kesimpulannya aja. Ah. Dengan orientasi hasil. Iya. Mana yang lebih? Ya tentu saja orientasi proses. Ya cara kita. Ya, hasil itu enggak enggak apa namanya? Bukan eh, apa namanya eh, atas tanggungan kita. Yang di, yang diperintahkan kepada kita adalah it, ya mengikuti prosedur. Berhasil atau tidaknya kan bukan di tangan kita. Ya. Musa diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengatakan kepada Firaun wa qula lahu qawlan layyina. Apa yang dilakukan oleh Musa? Itiba atau ah enggak ini Firaun keras-keras saja. good kok. Apa yang dilakukan oleh Musa alaihi salam? Allah memerintahkan kepadanya wa qula lahu kaulan layyinan la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Itu yang dilakukan oleh Musa kepada Firaun. Coba lihat dialog antara Musa dan Firaun di dalam dalam surat Asy-Syu'ara. Eh, surat Syu'ara dan surat Toha itu ada diceritakan kisah bagaimana dialog Musa dengan Firaun. Itu yang dilakukan oleh Nabi Musa. Nah itulah dia nilai itibar. Kalau kita bicara hasil, kalau kita orientasi hasil ya, kan kita bisa oh, enggak cara ini kayaknya kurang cara yang lain saja kan begitu ya. kita bisa olah-olah kita bisa tidak itu yang diperintahkan itu yang dilakukan hasil bagaimana itu itu perintah Allah yang ngatur skenario kehidupan bukan kita Rabbul Alamin pencipta yang menciptakan kita mengatakan lakukan seperti ini dalam menghadapi kasus seperti ini apa yang kita lakukan oh enggak kalau kita lakukan ini nanti hasilnya seperti ini Enggak, jangan kayak gini. Yang lain saja, cara yang lain saja. Apakah seperti itu? Kan tidak. Jadi apa yang harus diutamakan? Bagaimana prosesnya? Bagaimana yang telah dituntunkan oleh Allah dan Rasulnya, proses yang telah dituntunkan, itu yang kita lakukan. Contoh-contoh yang telah kita bawakan tadi ya, itu prosesnya begitu dia untuk meraih satu kemenangan ya keselamatan itu caranya kalau kita orientasi kita kepada hasil, ya tentu saja tawaran kekuasaan yang ditawarkan oleh kaum musyrikin kepada Rasulullah ya harus diterima karena menurut hasil loh ini lebih cepat. Ketika kaum musyrikin menawarkan ya, ya Muhammad, jika kamu ingin dari dakwahmu ini kekuasaan kami berikan sajalah. Gak usah pusing-pusing, kami sudah mumet dengan dakwahmu. Dengan dalil-dalil ayat-ayat Al-Quran yang kamu baca itu. Udahlah, kamu berkuasa, tapi jangan dakwah. Enggak, tidak seperti itu yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa yang diutamakan di sini? Kenapa Rasul tidak menerima? Kalau kita bicara orientasi hasil atau kita mengedepankan orientasi hasil kan harusnya diterima. Karena menurut perhitungan, perkiraan itu kan lebih cepat berhasil ya, lebih cepat. Tapi nggak seperti itu caranya. Nggak seperti itu. Ini jalur yang ditempuh oleh Rasulullah. Itu yang pertama. Dan begitu juga nabi-nabi sebelumnya. Begitu juga para sahabat dan para salafus soleh. Imam Ahmad coba lihat. Imam Ahmad ketika menghadapi fitnah falkul Quran, bagaimana kesabaran beliau? Tidak melanggar manhaj ahlu sunnah wal jamaah di dalam menghadapi penguasa, bermuamalah dengan penguasa. Bagaimana hasilnya? Al-Muhtadi Billah, bahkan Al-Wasik sendiri akhirnya taubat. Dalam satu riwayat, di dalam riwayat lain mengatakan eh, Al-Muhtadi Billah sebagaimana dinukil oleh eh, Imam Zahabi, itulah sebab ayahku rujuk dari pendapat itu. Di dialog antara Imam Ahmad dengan Ibnu Abi dua. Padahal ulama-ulama lainnya sudah meminta ya Imam Ahmad ini kita harus memberontak. Itulah dia caranya. Apa kata beliau? Tidak. Itu khilafus sunnah. Kita bukan pengatur skenario kehidupan. Kalau kita lakukan seperti ini nanti hasilnya seperti itu. Kita bukan mencatur sekarang. Pertanggungjawabannya nanti di akhirat bagaimana? Ingat tadi kaidah, jangan sekali-kali kita berdalih ingin menyelamatkan umat, ingin menegakkan syariat dengan melanggar sunnah Rasul. Ya, karena kita ada pertanggungjawabannya. Gak asal-asalan hidup ini. Ya, tidak asal-asalan, benar-benar bertanggung jawab. Ya demikian. Jadi jawab, eh, pertanyaan yang kedua bagaimana? Iya. Apa yang harus kita lakukan begitu? Tariqah untuk merubah kemungkaran itu. Allah wa Yang pertama saya katakan bahwa eh, kemungkaran yang dilakukan oleh penguasa ya kemungkaran yang yang dilakukan oleh penguasa wajib kita ingkari dengan hati kita. Itu pertama. Ya, wajib kita ingkari dengan hati kita. Kita membenci kemungkaran, tidak menyetujuinya. Dan wajib merubahnya jika kita mampu untuk melaksanakannya dengan cara-cara dan prosedur yang telah dituntunkan dalam sunnah Rasulullah, yaitu memberikan nasihat yang baik kepadanya. Caranya bagaimana? Sebagaimana yang disebutkan nanti dalam hadis Ya. Eh, bentar saya saya cari dulu di sini. pas tapi banyak sekali yang menanyakannya sebelum tiba waktunya. Tapi tidak mengapa. Hmm, sebelumnya uh, di sini Syekh Ibnu Utsaimin pernah ditanya oleh seorang pemuda ya alam masalahu ba'dul musta'jilin fi jur'atin sakhifah limadza la tarudduna 'ala al-hukam wa tubayyinu dhalika lin-nas mengapa engkau tidak membantah penguasa dan menjelaskan keburukan mereka penyimpangan mereka kepada manusia. Maka Syekh fi waqarihi wa ilmihi dengan santunnya beliau mengatakan walakinnan nush mabdul. Nasihat bukan bukan tidak diberikan kata beliau. Nasihat bukan tidak diberikan. Artinya sudah diberikan wallahi. Ana tu kaya akhi fulan. Wa tul ikhwan anna bayana ma naf'aluhu ma'al wulad fihi mafsadatan. Perlu saya jelaskan kepada Anda dan kepada ikhwan semua bahwa menjelaskan apa yang kita lakukan terhadap penguasa ada dua mafsadah. Yang pertama, al-insan yakhsha ala nafsihi minar riya fayubtilu amalahu. Seorang insan tentu takut dirinya terjangkiti penyakit ria dan akan membatalkan amalnya. Yang kedua, annal wulad law lam yuti'u sara hujjatan ala al ala ala indal amah fasaru wa hasala mafsada akbar. Apabila penguasa tidak tidak mengikuti ya, tidak mengikuti, tidak mematuhi perkataan kami, maka akan menjadi hujah bagi orang-orang awam atau masyarakat untuk menentang mereka. Nah, akhirnya akan terjadi mafsadah yang lebih besar. Nah, demikian ikhwan fillah, azani Allah wa iyyakum. Demikian juga Usama bin Zaid ketika ditanyakan kepadanya, "Ala tadkhulu ala Utsman litukallimahu?" Mengapa engkau tidak menemui Utsman dan berbicara kepadanya menasihatinya? Apa kata beliau? Ala atarauna anni la ukallimuhu illa usmi'ukum? Apakah kalian anggap aku harus memberitahukan kepada kalian apa yang aku bicarakan kepada beliau? Demi Allah aku telah membicarakannya kepada beliau. Fima baini wa bainahu. Antara kami berdua saja. Itu dia cara menasihati penguasa. Sebagaimana kita sebutkan tadi. Nah di sini ada beberapa uh, nanti ya. Nanti hadis tentang uh, cara menasihati penguasa. Baik. Jadi tidak perlu uh, kita beberkan di hadapan masa, masa ya. Ya, kita datangi dan kita nasihati. Dan ke kemungkarannya wajib kita ingkari dengan minimal dengan hati kita. Baik. Dan dia tidak tidak meredoinya. Nah itu dia. Sebab sebenarnya ada kaidah dan buku khusus tentang uh, amar ma'ruf nahi mungkar. Ana sudah tulis di majalah As-Sunnah, tapi ana lupa edisinya khusus mengenai pembahasan masalah ini. Ya coba antum lihat nanti di majalah As-Sunnah tentang cara-cara merubah kemungkaran para penguasa. Ya, majalah As-Sunnah coba antum hubungi majalah Sunnah. Anda sudah tulis panjang lebar tentang masalah itu. Apa sikap ahlu sunnah wal jamaah ya menghadapi penguasa mereka tidak bukanlah orang-orang yang mengemis-ngemis minta dunia kepada penguasa. Man ata baba sultan ustutina. Barang siapa mendatangi pintu sultan maka dia akan terfitnah. Dan mereka bukanlah orang-orang yang membangkang terhadap penguasa dan menciptakan ya kita katakan fitnah di tengah-tengah kaum muslimin dengan memberontak kepada penguasa. Jadi sikapnya tengah. pernah pernah dengar hadis yang dibaca oleh seorang ustadz yang artinya janganlah kalian berjual beli dengan cara inah dan seterusnya. Tolong hadis tersebut dijelaskan dari awal sampai akhir. Tapi dalam kesempatan lain ya. Insya Allah datang kesempatannya. Ustadz tolong jelaskan apakah yang dimaksud dengan manhaj as-salafus soleh. Nah, ini butuh kajian khusus. Silahkan baca ini ada prinsip-prinsip akidah al-sunnah wal jamaah karangan Yazid Abdul Qadir Jawas di sini disebutkan prinsip-prinsip ya manhaj ahas salafus soleh. Silahkan antum baca buku ini. Mungkin sudah diperjualbelikan. Saya cuma membimbing dan memberi petunjuk pengarahan-pengarahan saja. Silakan antum aktif sendiri membaca buku ini ya. Dan untuk yang tadi, ya insya Allah nanti akan kita ada kesempatannya dalam kesempatan lain kita akan membahas hadis tersebut. Tadi sudah, eh, sepertinya sudah saya singgung juga tentang hadis itu. Kita tahu bahwa zaman ini telah terjadi banyak fitnah. Yang paling heboh adalah penyerangan Amerika ke Irak. Pertanyaan saya adalah apa yang kita lakukan oleh ahlu, apa yang dilakukan oleh ahlus sunnah dalam menyikapi masalah ini? Ini pertanyaan yang pertama. Ini sudah saya jelaskan tadi di uh, kajian yang uh, se sebelum maghrib tadi ya. Pertanyaan yang kedua adalah apa pandangan ahlus sunnah wal jamaah terhadap Syekh Abdullah Azam, Said Kutub, Hasan Al-Banna? Apakah mereka semua menyimpang dari sunnah? Jaza Jazakallahu khairan katsira. Uh, eh, menanggapi pertanyaan pertama tentang penyerangan Amerika ke Irak ini sudah saya jelaskan tadi secara ya garis besar saja dan tidak perlu kita ulangi lagi. Yang kedua, ya mungkin rekamannya bisa di, didengar ya, karena mayoritas yang hadir sini sudah mendengarnya. Bagi yang terlambat ada apa namanya kewajibannya kewajiban orang-orang yang terlambat <laughs> yaitu mendengarkan rekamannya saja karena kalau kita ulang lagi ya terlalu panjang yang kedua apa pandangan ahlu sunnah wal jamaah terhadap uh, Abdullah Azam Said Kutub Hasan Al-Banna apakah mereka semua menyimpang dari asunnah kalau dikatakan menyimpang dari asunnah iya ya menyimpang dari sunnah Misalnya saya contohkan Said Kutub. Coba lihat bagaimana kita tidak katakan menyimpang, bagaimana sikapnya terhadap Utsman bin Affan. Bagaimana sikapnya terhadap sahabat-sahabat Bani Umayyah yang dia tuduh KKN dan lain sebagainya dalam kitab-kitabnya. Bagaimana tidak kita katakan sesat dia menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala wa man lam yahkum bima anzalallah fa humul kafirun tidak dengan tafsir salaf tapi dengan tafsir khawarij. Bagaimana kita tidak katakan sesat? Dia menafsirkan ya surat Al-Ikhlas dengan tafsir hululi yang intinya ya manusia eh, apa namanya? Semua yang ada fil wujud ini adalah Allah. Coba baca tafsirnya dalam surat Al-Ikhlas. Ya. Nah, ini saya Kutub. Al-Hasanul Banna anda sudah menerjemahkan suatu kitab yang berjudul Al-Jamaatul Islamiyah fi Dawil Kitabi was Sunnah. Di situ dijelaskan siapa Al-Hasanul Banna. Ya, bagaimana akidahnya. Di dalam Al-Asma wa Sifat dia ini mufawwid. anda tahu mufawwid? Yaitu orang-orang yang menyerahkan makna dan kefiat eh, sifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Ibn Taimiyah mengatakan Al-Mufawwidun ini syarrun minal jahmiyah wal mu'tazilah. Eh, lebih jelek, lebih buruk daripada mu'ta, apa namanya jahmiyah maupun mu'tazilah. Nah, Hasan al-Banna ini memiliki dalam al-aqidah al aqidah al asma wa sifat, akidahnya mufawwid, takwid. Adapun Abdullah Azam ya panjang ceritanya. Antum tahu dia eh, ada kegiatan di Afghanistan, ya, bersatu dengan Ahzab, jihad melawan Rusia. Namun sayang, kelompoknya ini memerangi Salafiyin di sana. Memerangi Salafiyin dan tidak berjalan bersama Salafiyin ya dalam dakwah di Afghanistan bahkan cenderung menghalanginya dengan mengatakan yang penting sekarang ini kita suarakan jihad mereka masih melakukan kayak keyakinan praktek-praktek syirik biarkan dulu yang penting jihad meskipun jimat kalung ada di di leher mereka tergantung di kendaraan mereka biarkan saja yang penting jihad kalau jihad lebih penting daripada tauhid, apa kita bilang orang ini? Nggak tahu rukun Islam. Ya. Nggak tahu rukun Islam. Nggak ada istilahnya biar musyrik, biar melakukan syirik yang penting mati syahid. Kan nggak ada itu. Nah dia terlibat perselisihan dengan salafiyin di sana dalam masalah ini. rahimahullah. Sudah. Musibah yang lebih besar dari ini melakukan hal-hal seperti ini. Ya. Baik itu dari Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah Imam Ahmad dalam menghadapi fitnah yang lebih besar dari ini yaitu fitnah khalqul Quran maupun Ibnu Taimiyah yang menghadapi invasi dan agresi dari bangsa Tatar. Tidak pernah kita baca Al-Imam Ibn Taimiyah menganjurkan mereka doa dan istighosah bersama. Allahu alam bisawab. Apa dalilnya? Apa dalilnya ini? Yang melakukannya tanya tolong tanya apa dalilnya. Ya, Anda belum tahu dalilnya, begitu ya. Dan tidak pernah dilakukan oleh para salaf dalam menghadapi kasus-kasus yang lebih besar dari itu. Lalu kita tanyakan mana salafnya? Mana contohnya? Itu saja. Kalau tidak ada, ngapain dilakukan? Ya, apa kita lebih alim daripada Imam Ahmad dan Ibnu Taimiyah? Kalau ada dalil, tolong sebutkan. Sekarang ini kan banyak orang-orang yang beramal ikut-ikutan saja. Ya bukan atas dasar dalil, tapi ikut-ikutan. Ya. Ada satu pertanyaan lagi mungkin yang ingin bertanya, tinggal satu pertanyaan lagi. kita tidak menampik adanya spesialisasi di kalangan ulama ya. Ya tapi kita lihat di sana mufasir seperti kita ambil contoh satu mufasir ya. Ibnu Katsir. Jangan antum kira Ibnu Katsir tidak tahu ilmu hadis. Bahkan beliau mengarang buku us apa namanya? Mustalah hadis. Beliau mengerti hadis. Ya, beliau mengerti hadis. Dan begitu juga fikih. Tarikh dan lain sebagainya. Demikian pula yang lainnya. Cuma ada di sana spesialisasi. Tapi tidak menampik adanya spesialisasi di dalam ilmu ini. Tapi itu bukan berarti menafikan dia tidak tahu ilmu-ilmu yang lainnya. Seperti Syekh Al-Albani, khususnya hadis. Tapi bukan berarti beliau nggak nggak mengerti fikih, nggak tahu tafsir dan lain sebagainya. Cuma di sana ada eh, spesialisasi di kalangan ulama. Itu kita tidak tampil. Dan itu bukan artinya mereka tidak tahu ilmu-ilmu yang lainnya. Nah, itu dia. Mengenai kriteria ulama sudah kita sebutkan uh, Umar pemimpin sudah kita sebutkan tadi, ya. Orang yang berhak memimpin adalah orang yang punya ilmu. Musibah zaman sekarang ini adalah diangkatnya orang-orang jahil sebagai pemimpin. Itu musibah. Karena apa? Meratanya kejahilan dan lemahnya ilmu sekarang ini. yang mendapat